Bersatu dalam kita beragama, tidak bertafarruq. Dan kewajiban ini termasuk kewajiban yang besar. Rasulullah dan juga ucapan-ucapan dari para ulama. Jadi kita wajib bersatu, tetapi bersatu di atas as-sunnah. Tafarruk ini yang mungkin ada kadang-kadang kabur. Tafarruk ini ada beberapa kemungkinan. Ada beberapa sebab. Sebab pertama tafarruk karena harta. E, karena terkait dengan faktor-faktor duniawiyah. Tafarruk fil mal masalah. Seperti yang jelas oleh Sifuzan dalam syarah beliau terhadap usul sita ini. Ini juga haram seperti kalau banyak di antara antum ada yang kemudian dagang sama-sama berdagang kemudian Allah jenis dagangnya sama kemudian yang satu lakunya laris yang satu enggak kemudian akhirnya apa terjadi gap kemudian akhirnya membuat kelompok sendiri-sendiri kemudian tidak saling ketemu ini adalah haram nah, bersatunya bagaimana bersatunya adalah kemudian jadi satu kemudian mau ketemu, mau saling menyapa, ta'awun, kerjasama, dan seterusnya. Ya, ini yang pertama. Sekarang ini hal yang jelas. Bersatunya adalah ya bersatu, bersatu. Saling mau menyapa dan seterusnya. Karena apa? Sama-sama lusna. Kemudian yang kedua adalah yang disebabkan karena perbedaan dalam menetapkan hukum halal haram. Ya. Tetapi terkait dengan masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Seperti perbedaan dalam menetapkan hukum, tapi kalau tidak kita ya bukan menetapkan. Kalau kita adalah apa? Mengikuti, <laughs> mengikuti. Kalau para ulama dalam menetapkan hukum, ya seperti Imam Ash-Shafi menetapkan Bismillah dalam sholat itu wajib karena Bismillah termasuk ayat. Kemudian yang lain tidak, ini khilaf. Ya. Kemudian kita dalam mengikuti, Maya antum tetap kuatnya mengikuti pada madhab Syafi'i. Ya satu kuatnya mengikuti Imam Malik masalah. Ah, nafsi-nafsi, ada perbedaan. Tapi perbedaan seperti ini perbedaan yang ada toleransi. Ya. Dan tidak boleh tafaruk. Tafaruk itu tidak boleh. Maka bersatunya bagaimana? Ya bersatu, tetap mau ta'awun, kerjasama, ya, saling menyapa, saling dengan salam, dan seterusnya. Karena apa? Hanya perbedaan dalam hal apa? Dalam hal mengikuti hukum yang sifatnya itihadiyah. Ya, satu, bersatunya dia apa? Ya satu persatu, tahun dan seterusnya. Ya. Paham ya ini ya? Kemudian yang ketiga yang sering salah. Yang ketiga adalah ikhtilaf, maksudnya berselisih tafaruk yang disebabkan oleh perkara akidah dan manaj. Nah. Bersatunya bagaimana? Gimana, Pak? Nah. Tidak berarti antum pahamnya apa salafi. Yang satu apa tabli, yang satu apa ikhwani, yang satu apa waris, yang satu apa lagi? mutazila masalah. Satunya bagaimana? Ya tidak jadi satu. Wah. <laughs> Bersatu, tahun, kerjasama. Bukan itu. Yang tarik beda. Paham gak Pak? Yang tarik ini. Gimana Pak? Bingung? <laughs> nah ini yang sering, sering salah paham ini. Akhirnya ada tuduhan. Katanya Salafi majukan bersatu, bersatu. Tapi nyatanya apa? Maunya pecah. Nah. Malah bahkan seringnya mecah belah umat. Ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana bersatunya? Antum melihat sejarah ketika kaum muslimin di bawah imam Ar-Rasul Sallam, ya, kaum muslimin satu. Rasulullah Sallam meninggal kemudian digantikan oleh siapa? Abu al siddiq Kaum muslimin jadi satu jamaah kaum muslimin. Ketika Abu Bakar meninggal kemudian khalifahnya siapa? Amirul Mukminin Umar bin Khattab, muslimin, kau muslimin masih satu jamaah Kau muslimin. Kemudian ketika Utsman bin Affan meninggal, nah, kemudian setelah Umar bin Khattab meninggal gantikan oleh siapa? Utsman bin Affan Rodaan. Kau muslimin juga masih satu kaum muslimin. Ya, cuma fitnah sudah mulai muncul. Nah, kemudian ketika Utsman bin Affan meninggal, Imam Ali diangkat sebagai khalifah. Lalu mulai ada sedikit tafaruk, perpecahan. Di antaranya adalah pihak Muawiyah tidak mau beat. Karena apa? Mereka masih menuntut darah Utsman. Orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan harus diadili lebih dulu, sebelum ada beat. Hmm. Akhirnya terjadi apa Pak? Peperangan antara pihak Ali dengan Muawiyah. Tetapi peperangan di antara mereka karena faktor istihadiyah, kata Imam Ibnu Qarabi. Ya, faktor istihadiyah. Antum kalau yang bisa baca kitab silakan baca kitab Al-Awasim min Al-Qawasim, Imam Ibnu Al-Arabi. Imam Ibnul Arabi yang pakai al. Ya. Sebab ada nama dua yang sama. Ada Ibnu Arabi, ada Ibnul Arabi. Kalau Ibnu Arabi itu siapa? Tokoh sufi, tokoh besar sufi. Tokoh Hidayatul Wujud. Tapi yang Imam Ibnul Arabi ini Imam Al-Sunnah. Ya. Nah, dia di antara punya kitab Tafsir Ahkam. Kemudian di antara lain adalah Al-Asim minal Qawasim di situ belum menjelaskan bahwa perang yang terjadi antara pihak Ali dan Muawiyah karena apa? Istihad mereka. Ketika perang kemudian akhirnya Allah alam dalam sejarah eh, katanya adalah bahwa pihak Muawiyah kemudian opsionalnya kalah ya, kemudian angkat mushaf kemudian pertanda ingin damai. Damai. Pihak Ali mengutus siapa? Abu Musa al Ashari. Kemudian pihak Muawiyah mengutus siapa? Amr bin As kalau dalam tari. Nah, kemudian setelah mereka damai, kemudian mereka masing-masing mengutus utusannya nah, pihak waris ini. Kemudian apa? Menuduh. Ya Mamali telah berhukum dan hukum manusia. Muawiyah berhukum dan hukum manusia. Maka mereka adalah kafir semua. Hmm. Ya. Kemudian mereka nyebal keluar dari jamaah muslimin. Nah, ini namanya apa? Furqah, pecah ini. Nah, ini tafaruk, nah, ya. Karena apa? Keluar dari jamaah kaum muslimin. Nah, ini pecah namanya. Nah, bersatunya bagaimana? Ya maksudnya mereka yang keluar dari jamaah muslim kembali kepada jamaah kaum muslimin. Di bawah satu jamaah imam siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini satunya. Nah kemudian setelah itu muncul firko firko yang lain lagi. Setelah uh, eh, Al-Kharij, kemudian muncul lagi yang lain. Uh, ada Jahmiyah, ada Qadariyah, ada Syariah, ada Maturidiyah, ada Kulabiyah dan seterusnya. Banyak sekali firqah. Lah ini namanya apa? Tafarruq. Tafarruq. Bersatunya bagaimana? Bukan mereka harus bersatu saling ada toleransi di antara mereka semuanya enggak. Tapi satunya adalah apa? Yang keluar dari al-haq, yang keluar dari sunnah kembali kepada sunnah. Ini persatunya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-maidin min ba'di dan seterusnya. Ini satunya. Ya. Jadi bukan berarti bersatunya seperti bersatunya ketika perpecahan karena faktor apa? Harta. Perpecahan karena faktor apa? Dalam masalah penetapan hukum. Masalah tadi. Satunya adalah apa? Ya bersatu, gabung. Tapi yang terakhir tidak asal gabung, tidak asal gabung. Bersatunya adalah apa? Semua dari firqah-firqah yang sesat yang telah keluar dari as-sunnah kembali kepada as-sunnah. Ini satunya. Ya. bersatu itu seperti itu. Paham nggak Pak ini Pak? Tidak berarti kemudian yang tabligh tetap tabligh, ya ikhwani tetap ikhwani, kemudian yang apalagi yang khariji tetap khariji, yang jamus tetap jamus, Islam jamah salafi salafi, kemudian gabung bersatu. Sementing apa? Bersatu. Tidak demikian. Ini salah. Ini prinsip ikhwani yang seperti ini, ya yang apa najtami fi matafan ali wa nadar baduna fi mahtalafni fi enggak begitu ini salah salah ya berarti kalau kita yang penting bersatu padahal masing-masing masih membawa kesesatan kesesatan kesesatan kesesatan kemudian kita yang penting satu berarti kita dengan apa membiarkan kesesatan menerima kesesatan ridho dan kesesatan tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini batil batil Bang Bapak. Nah, satunya di sini bagaimana? Yang keluar dari as-sunnah kembali semuanya kepada as-sunnah. Ini ya, namanya bersatu. Kalau ternyata semua sudah batal semua, antum sendirian, ya tetap nggak boleh kamu bersatu dengan mereka karena mereka yang banyak kamu sendirian nggak bisa. Kalau antum sudah berada di atas di atas sunnah, maka kata Imam Abbas ketika belum menjelaskan tentang jamaah gimana? Al jamaah apa? Ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah adalah apa? Yang mentocik hak walaupun kamu sendirian itu sudah berjamaah. Nah ini sudah hadis Hudzaifah bin Al-Yaman yang agak panjang ya mungkin dulu antum sering mendengar gimana hadisnya. E, di mana ya makna sajalah ketika Hudzaifah bin Al-Yamani bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita dulu e, hidup dalam keadaan gelap, dalam keadaan jahiliyah, maka Allah mendatangkan Islam dan ini dan mendatangkan kebaikan. Apakah sahal ba'dal khair min syar? Qala na'am. Wal ba'dal syar min khair? Qala na'am fa Eh. Ya memang setelah keburukan ini akan muncul kebaikan. Tapi fihi dahon, ada racun, ada racun. Ada kesesatan-kesesatan di sana. Nah, kemudian wa dahonu, apakah dahonnya? Kaumun yastahsunna bi sunnati wa yahduna bi Adalah apa? Dahonnya adalah nanti akan muncul kaum yang mereka memberikan tuntunan tetapi tidak berdasar sunnahku. Mereka memberikan petunjuk tidak berdasar petunjukku. Hmm. Ta'rifu minhum wa Kenal Kenalalah mereka dan ingkari mereka. Nah kemudian bagaimana wasiat Rasulullah kepada kami jika kami berjumpa dengan seperti itu? Ah. Ya ilzam jamaatul mu'minin wa imamahum. Kamu harus berpegang kepada jamaah muslimin dan berpegang kepada imam mereka. Kamu kembali ke sana Tanya lagi, wa ilam yakun zaman wal imam kalau sudah tidak ada jamaah, tidak ada imam yang benar bagaimana? Apa pesannya? Ya fatruk tilkal firqa walau anta addu bi asri syajaratin hatta yudri maut wa anta ala dhalik. Ya. Kalau sudah tidak ada imam yang benar, tidak ada jamaah yang benar, tinggalkan semua firqah. Tinggalkan semuanya. Ya. Kemudian walau anta addu bi asri syajaratin Kemudian walaupun kamu harus menggigit pangkal dari mana pohon sampai kamu mati tetaplah kamu di situ walaupun kamu sendirian tetap pegang al-haq itu nah, ini namanya apa memegang al-haq ini namanya apa ya itu sudah berjamaah walaupun satu sebab apa sudah bersatu bergabung dengan apa jamaah al-sunnah di jalan para sahabat, tabi'in dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang dimaksud persatuan ketika sudah apa? Dalam perkara manhaj dan masalah akidah. Jadi bersatunya tidak apa? Zah, tabligh, ikhwani, khariji, apalagi kita satu. Nah, begitu maksudnya. Kalau yang pertama, ikhtilaf soal harta, duniawiyah. Satunya bagaimana? Ya harus bersatu karena sama hawa sunnah bersatu. Ya. Ketika dalam perbedaan masalah hukum yang sifat istiadah bagaimana? Walaupun beda tapi harus tetap bersatu. Coba sahabat berikan contoh. Contoh seperti itu. Salah berikan contoh seperti itu. Amaliyah para ulama seperti itu. Walaupun terdapat perbedaan tapi tetap satu tidak pecah. Karena apa? Sama-sama lu sunnah. Tapi terkadang perpecahan dalam peramana dan akidah, satunya bagaimana? Tidak kemudian dalam keadaan berbeda-beda kemudian jadi satu, nggak begitu. Satunya apa? Ialah kembali kepada al-haq, kembali kepada sunnah. Nah, kalau ternyata kamu sendirian, yang lain semuanya berada di atas firqoh Jamaah yang sesat, ya tinggalkan semua. Walaupun kamu sendirian. diajak bersatu. Antum nggak mau, tidak berarti kamu pecah. Nah, ya. Sebab itu dalam keadaan apa? Sudah memegang al al-haq ini. Paham ya, Pak? So, biasanya ini salah paham yang terakhir, Pak. Nah, katanya Salafi harus bersatu, bersatu. Tapi nyatanya apa? Munyok pecah saja. <laughs> seperti itu, ada tudan dan seperti itu masalahnya. Nah, ya. Jadi sebelum kita teruskan supaya pahamlah dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian sekarang kita teruskan pada al-aslu salis. Dasar ketiga, prinsip yang ketiga. Kalau imam Muhammad bin Abdullah Allah "Inna min tamami istima'i as-sam'u wa ta'atu." liman ta'ammar alina walau kana 'abdan habasyian fabayyana Allah hadha bayanan syai'an syai'an apa safian Hah? saingan kafian biwujuhin min anwa'in al-bayani syar'an wa qadaran ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به Qala al alimah al-Imam Muhammad bin Abdullah rahimallah inna min tamamil istima sesungguhnya min tamamil istima di sini pakai min karena untuk menyempurnakan persatuan tidak cuma ini ini termasuk bagian untuk kita bisa menjadi satu ya inna min tamamil istima sesungguhnya termasuk kesempurnaan al-istima kesempurnaan untuk bersatu adalah as sam wa ta'ah. Mendengar dan taat. Liman ta'amar alaina kepada orang yang ta'amar alaina. Yang telah menjadi pemerintah. Yang memerintah kepada kita semuanya. Ya. Kepada orang yang telah diangkat menjadi umara untuk kita semuanya. Walau kana abdan habasyian. Walaupun dia yang menjadi pemerintah yang diangkat sebagai amir. Ya Abdan Habasyian, seorang hamba Habsyi. Abdan Habasyi ini menurut sana katanya adalah apa termasuk budak yang termasuk apa? Jelek lah. Abdan Habasyi. Orangnya hitam legam. Ya. Jadi walaupun ia jadi amir kepada kita semuanya adalah seorang hamba yang dikatakan Habasyi. Orang yang hitam legam Tetap kita wajib apa? Adalah as-samu wa ta'ah. Mendengar dan taat. Fabayan Allah hadha maka Allah menjelaskan perkara ini bayanan syai'an. Dengan penjelasan yang syai'an. Makna asal syai'an itu menyeluruh. Tapi maksudnya adalah apa? Penjelasan yang syafian. Penjelasan yang jelas, yang mumpuni. Sudah cukup. Ya. Kafian yang mencukupi. Jadi sungguh Allah telah menjelaskan perkara dan penjelasan yang syai'an yang menyeluruh kafian yang mencukupi. Sudah. Sebab apa? Quran sudah menjelaskan, tambahkan hadis Rasulullah menjelaskan. Juga dengan apa? Barangkali dengan redaksi yang kadang-kadang berbeda. Biwujuhin min anwa'il bayan dengan segala macam min anawil bayan dari bermacam penjelasan biwujud min min anawil bayan dengan bermacam penjelasan itu sajalah syara'an wa qadaron baik penjelasan secara syar'i atau secara qadari syar'i adalah berdasarkan dalil-dalil syar'i secara qadari adalah berdasar apa kenyataan maksudnya realita yang ada hmm. Nanti akan dijelaskan secara kodari. Thumma sara aslu. Kemudian jadilah perkara ini. Kemudian jadilah asal prinsip ini. Thumma sara aslu. Kemudian jadilah prinsip ini la yu'rafu tidak lagi dikenali, diketahui Hinda aksari man yadda'ilma. Menurut sebagian besar orang yang mendakwakan dirinya mereka sebagai ahlul ilmi. Ya tetapi kemudian prinsip yang agung ini kemudian la yu'raf tidak lagi dikenali inda may yad'il ilma baik orang yang di kalangan kebanyakan orang yang mengaku-aku sebagai ahlul ilmi orang yang berilmu Fakifal amalil maka kalau demikian bagaimana mengamalkannya? Hmm, ya. Kenal juga tidak, otomatis mengamalkan nggak mungkin. Nah ini ucapan Imam Muhammad yang perlu syarah, ya, perlu penjelasan. Jadi kata beliau Imam Muhammad rahimahullah, seulang terjemahnya sesungguhnya termasuk kesempurnaan untuk bersatu ialah mendengar dan taat kepada orang yang menjadi amir kepada kita semuanya. Yang menjadi pemerintah kepada kita semuanya. Walau kana abdan habasyan, walaupun dia adalah seorang hamba Habsyi. Maka Allah menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang menyeluruh, kafian yang mencukupi, yang mumpuni. Biwujuhin min an wal bayan dengan segala tinjuan dari berbagai macam penjelasan baik secara syar'i atau qadari. Secara syar'i adalah berdasar dalil-dalil Al-Qur'an atau juga hadis-hadis Rasulullah yang sahih wa qadaran dan secara realita kenyataannya. Secara kauni ya, secara kenyataan. Hmm. Summa surahadal asul. Kemudian jadilah prinsip ini la yu'raf tidak lagi dikenali, diketahui inda aksari mayyada ilma bagi kebanyakan orang yang mengaku aku memiliki ilmu. Ya aku memiliki ilmu. Jadi yadai ngaku aku, ya. Idda'a yadai dia mengaku, mengklaim dirinya sebagai ahlu ilmi. Fa amal bih? Kalau demikian maka bagaimana mengamalkannya? tentu tidak akan bisa. Asharu sarah. Qala syarih rahimallah qauluhu inna min tamamil istima as sama wa ta'ah ila akhirih. Qauluhu kata Imam Muhammad inna min tamamil istima as sama wa ta'ah dan seterusnya. Sampai selesai. Syekh Utsaimin sebagai pensyarah menyatakan, zakarul muallifu rahimallah mu'alif maksudnya adalah siapa? Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimallah. Zakaro telah menyebutkan menjelaskan anna min tamamil istima bahwa termasuk kesempurnaan untuk bersatu di dalam kita beragama adalah as-samu wa ta'atu adanya kesiapan untuk sami'na wa ta'na as siap mendengar wa ta'ah dan taat kepada siapa? liwulatil amri kepada yang menjadi pemerintah. Ya. Yang mudah seperti itu terjemahnya. bimtisari dengan melaksanakan ma'amarubihi apa yang mereka perintahkan. Watarki dibaca wataroka watarki. <laughs> Hah? Apa? Atapnya kemana? Imtisal masdar maka Ma'tufnya juga apa? Hmm. adalah masdar. Jadi bintilai tidak wataroka nggak begitu. Watarki. Karena apa? Yang hmm, yang diatafi adalah apa? Masdar isim. Isim kan ataf kepada is, isim. Kalau fi'il biasa ataf kepada fi'il. Ini supaya antum sedikit-sedikit ngerti lah yang belajar bahasa Arab. Jadi bintisali dengan melaksanakan ma'amurbi apa yang mereka perintahkan dengannya yang mereka siapa? Umar, Umar. Watarki mana anhu dan meninggalkan apa yang mereka larang darinya. Walau kana man ta'ammaru alina walaupun orang yang menjadi pemerintah kepada kita, yang memerintahkan kepada kita. Yang menjadi pemerintah untuk kepada kita semuanya lah. Yang menjadi umara untuk kita semuanya. Adalah abdan habasyian Walaupun yang menjadi pemerintah, yang menjadi pimpinan, yang menjadi amir, abdan habasyan, Seorang hamba habsyi sekalipun. Tetap adalah as to'ah. Ini apa namanya? Penjelasan singkat atau ulasan singkat tapi ya Syekh Semin mengulaslah atau mengulang ucapan Imam Muhammad. Kalau kemudian kata beliau Imam Muhammad rahimahullah fabayyana Allah hadza bayanan syai'an kafiyan Afan, jadi yang tadi yang kalau mu'alif dan seterusnya ini belum kita jelaskan karena nanti di belakang ada penjelasannya ya. Kalau sudah diawali penjelasan di atas nanti terlalu panjang waktu sehingga membawa waktu. Kalau kemudian kata mu'alif rahimallah, bayyana Allah hadza bayanan syai'an kafiyan. Maka Allah menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang syai'an yang umum. Syakafian yang mencukupi atau yang sudah mumpuni amat jelas penjelasannya. Ya. Hmm. Sebab apa? Quran adalah tibyanan likul likul syai'. Hmm. Amma bayu syar'an, la merinci Adapun penjelasannya secara syar'i. Fafi kitabillahi azza wa jalla fa fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fa min bayanihi في كتاب الله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ayatnya udah hafal insyaallah atiyu Allah wa atiyu Rasul ulil amri minkum wa qaluhu wa atiyu Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhabari hukum. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wa qaluhu wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Sudah dibaca pada ayat sebelumnya. Pada penjelasan sebelumnya. Kemudian ada pun penjelasan Allah sarsarai Maka fa fi kitabillah taala, maka berada dalam kitab Allah taala. Wa sunnati Rasulullah wasallam dan berada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya, jadi dalam kitab dan sunnah. Famin bayanihi, maka termasuk penjelasannya. Penjelasan Allah di dalam kitabnya adalah tertera dalam surat Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum. Nah, hafal sekali ya. Wahai orang yang beriman, ati Allah. Kalian taatlah kepada Allah war rasul rasul dan kalian taklah pula kepada rasulnya ul amri minkum dan kepada ulul amri minkum. Hmm. Ul amri siapa? Pemerintah kalian termasuk. Mana ulul amri minkum? Kemudian ayat kedua adalah wa'atiullah wa rasulah. Kalian taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanazau dan kalian jangan mencabut apa? Wala tanazu dan kalian jalan salah jalan saling berselisih. Maksud saya. shalu kalian nanti akan gagal. Ya. shalu jawab la tanazau. Wala tanazau dan kalian jalan saling berselisih. shalu maka kalian akan apa? gagal. wadah tadhhabarikum dan kekuatan kalian akan hilang. Wasbiru dan kalian bersabarlah. Hmm. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah akan selalu bersama orang yang bersabar. Dan kemudian yang terakhir, wa tasumu bihabillah jumina wa la sudah dijelaskan pada penjelasan prinsip kedua. Kemudian mungkin sedikit kita lihat tafsir dari surat Nisa ayat 59. Ya. Di antaranya adalah dijelaskan oleh Imam Nughathir rahimahullah Wallahi Allah alam annaha ama fi kulli ulil amri min umil umara wal ulama. Jadi maksud ulil amri mikum siapa? Kata Imam Nukatsir dalam tafsir beliau di antaranya beliau menyatakan bahwa wadhahir secara zahir wallahu alam annaha bahwasanya amah fi kulli ulil amri bahwa ketaatan itu berlaku umum fi kulli ulul amri pada setiap ulul amri min umara wal ulama baik kepada umara atau kepada ulamanya ya. memang para ulama ketika menafsirkan ulul amri itu ada dua dua tafsir ada ulama dan umara dua-duanya dibenarkan dipakai semua ya kemudian Si Nasir Asadi. Beliau diantara menyatakan, Wa amara bitu'ati ulil amri. Wahum al-wulatu ala nasi min umara wal hukam wal muftin. Fainnahu laisaqimu nasi amru dinihim wa dunyahum illa bitu'atihim wal inqiyat lahum. Ta'atan lillah wa rabatan fima indah. Ini. Kemudian kata Sinasar Sadi, Wa amara bi taati ulil amri. Dan di sini Allah memerintahkan untuk taat kepada ulil amri. Siapa mereka? Wahum al wulat wal nas. Mereka adalah yang menjadi wulat, apa wulat? Yang jadi pemerintah lah. Hmm. Yang punya tanggung jawab mengurusi para manusia. Yang di atasnya dibebankan apa? Uh, urusan para manusia. Siapa mereka? Minal umara wal hukam wal muftin. Ini. Baik dari umara, kemudian hukam, para hakim, wal muftin, para mufti. Hukam wal muftin ini termasuk ulama. Umara ya umara. Berarti kalau demikian, maksud ulu amri adalah apa? Umara dan ulama. Atau dibalik ulama dan umaranya. Fa'inau la linas amru dinim. Sesungguhnya tidak akan mungkin lurus linasi bagi manusia. Padahal kaum muslimin bisa. Amru dinihim, urusan agama mereka tidak akan mungkin lurus. Wa dunyahum dan urusan dunia mereka juga tidak mungkin lurus illa bi ta'atihim, kecuali dengan mentaati kepada siapa? Ulul amrinya tersebut. Wal kemudian tunduk kepada mereka. Ta'atan lillah, ingat di sini. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa rabatan fi ma'indah dan sebagai apa? Karena rohbah, karena ingin mengharap kepada apa? Fi ma'indah terhadap apa yang ada si Allah Subhanahu itu mengharap surganya, pahala dan surganya. Jadi ketaatan kita, kita kepada umara, baik kepada ulama dan umaroknya, itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan sebagai bentuk ibadah. Ini yang perlu dipahami. Ya. Jangan dikira kalau kita taat kepada Omoro itu dikatakan bukan ibadah. Ya. Ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan sebagai bentuk ibadah kepadanya. Ini, ini yang perlu dipahami. Hmm. Ya. Jadi kalau antum melanggar pemerintah, apa, perintah dari Umaroknya, berarti apa pak? Ya maksiat, maksiat. Hmm. Ya, ini alusunah. Lakin tetapi bisyarti Allah ya'muru bima'asyah. Tapi dengan syarat mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Sudah paham ini? Ya. Fa'in amaru bidalik bila mereka memerintahkan kepada kemaksiatan itu, fala tu'atili mahlukin fi ma'asyatil halik. Maka tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu bermaksud kepada al Holik, Jelas kalau ini ya, sudah sering. Nah, yang perlu ditekankan di sini. Walallah hadza wasir fi hadfil fi'li 'indal amri bi ta'atihim. Wala'ala dan barang saja hada wasir. Inilah di antara rahasia. Rahasia fi hadfil fi'li di dalam membuang fi'il. Kata kerja 'indal amri bi ta'atihim ketika Allah memerintahkan ketaatan kepada umaroknya. Paham gak Pak? Maksudnya paham gak? Kan ayatnya adalah apa? Datang enam ya. Ya lidana amanu atiullaha wa ati rasul. filnya apa? ati au Allah memerintahkan kepada umatnya kepada kaum muslimin orang yang beriman pertama ati Allah ati au Allah. Kemudian wa ati'u ar-rasul. filnya diulang lagi. Ya. Tapi ketika kepada ulul amri, ulul amri minkum. Tidak wa ati'u ulul amri enggak begitu. Tapi fi'ilnya dibuang. Fi'ilnya dibuang. Ya. Ini kedalaman ulama, Pak. Kalau kita nggak pernah menerima kata ulama, nggak tahu. Ya, yang seperti ini. Jadi di sinilah mungkin rahasia. Kenapa Allah sampai membuang fiilnya? Maksudnya apa? Fi hadfi al-fi'li indal amri bi Ketika memerintahkan ketaatan kepada umroh. Wadakarhu dzakarhu ma taati Rasul. Entar dulu. Ya, betul. Wadakarhu dzakarhu ma taati Rasul. Fain Rasul la ya'muru illa bi taatillah. Tetapi Allah menyebutkan fi'il itu, menyebutan fi'il itu ketika kapan? Bersama dengan ketaatan, maksud bersama dengan perintah ketaatan berrasul. Kenapa? Sebab Rasul SAW la ya'mur illa bi taatillah. Tidak mungkin akan memerintahkan kecuali untuk taat kepada Allah. Nah. Famai yudhi'hu faqad Allah. Maka barang siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Amma ulul amri, adapun ulul amri, nah, fasyartu al amri bi ta'atihim alla yakuna bi maksiatin. Maka syarat perintah untuk taatnya kepada Umar adalah apabila pemerintah itu tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Jadi dengan dibuangnya fi'il inilah sebagai isyarat bahwa kalau ketaatannya kepada Umar itu muqayyad. Ya, muqayyad. Atau muqayyad bersyarat. Kalau ketaatan berusul mutlak Hati Allah atau Rasul. Sebab Rasul gak mungkin memerintahkan kecuali kepada ketaatan. Kepada Allah lah. Dan gak mungkin memerintahkan kepada kemaksiatan. Adapun ketaatan Rasul eh, kepada Umar, maka muqayyad. Bersyarat. Syaratnya adalah apa? Kalau memerintahkan kepada kebaikan, itu wajib taat. Tetapi bila memerintah kepada kemaksiatan, tidak boleh taat. Sebab apa? La tidak makhluk fi ma'asyatil khalik. Nah, ini dari tafsir Al-Kalam pada halaman eh, tiga, tergantung cetakannya. Hmm. Ini diantara tafsir dari Sina Sirasadi. Jadi ada fida yang mungkin bisa kita ambil dan ini tanah kedalaman ulama dalam kalimat. Ya yulitana amanu Allah, wa ati rasul wa ulil amri minkum. Kalimat ati'u tidak diulang lagi. Karena apa? Kalau ketaatan kepada Allah jelas mutlak. Ketaatan kepada Rasul mutlak juga. Sebab nggak mungkin Rasul memerintahkan kemaksiatan. Tapi ketaatan kepada Umar tidak mutlak. Nah, di sini ada antara rahasia. Kenapa? Fi'il ati'u dibuang. Tapi pakai wawu ataf saja. Ini pendalaman para ulama itu seperti itu. Jadi ketaatan kepada Umar itu adalah bersyarat. Nah, Sebab umroh tidak semuanya perintahnya baik. Makanya adalah apa? Bersyarat. Di sini di antara kemungkinan rahasia kenapa fil atiu dibuang. Nah. Rali Kali mungkin ini yang kita sampaikan karena waktu sudah setengah enam. Eh, katanya tadi sampai setengah enam saja atau kurang bahkan. Eh, mudah-mudahan apa yang tersampaikan walaupun sedikit berfaedah dan ingat di antara termasuk yang menjadikan kita bersatu adalah apa? Ketaatan kita kepada umroh. Hmm. Sementara ini insyaallah kita lanjut lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.